Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd qala al muallif rahimahullah wa an abi sa'id al-khudri radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allah berkata siapa Musa Nabi Musa Ya Rabbi wahai Tuhanku Alimni Harakannya dibentukkan Mengajarilah engkau padaku Syai'an pada sesuatu Al-Quruka Yang ingat aku padamu Wa ad'uka Dan berdoa aku kepadamu Bihi dengan syai' Nabi Musa memohon kepada Allah Ya Allah Ajari saya sesuatu kalimat untuk zikir dan berdoa kepadamu. Nanti kalau saya zikir, yang saya ucapkan kalimat itu. Kalau saya doa, yang saya ucapkan juga kalimat itu. Fala berfirman siapa Allah. Kul katakanlah ya Musa, wahai Musa. La ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah. La ilaha illallah. Qala berkata siapa Musa ya Rabbi wahai Tuhanku kullu ibadika semua hambamu yaquluna mereka mengucapkan hadza pada ini ya Allah semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah maksudnya apa Musa ini maksudnya Musa itu ingin kalimat yang khusus yang khusus yang istimewa yang tidak diucapkan oleh umumnya orang iman. La ilaha illallah semua orang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ala berfirman siapa Allah? Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab' seandainya tujuh langit wa amiruhunna dan penghuninya tujuh langit Wairi selain aku Allah wal aradina sab' dan tujuh bumi iku fi kifatin di dalam satu piring timbangan itu piring timbangan ya timbangan kalau zaman dulu itu kan timbangan kan digambarnya pengadilan itu loh punya pengadilan itu ah, ah piringnya itu namanya kifah kalau timbangan-timbangan yang dulu itu kan ada sini piring sini piring satu piringnya dikasih bandul satu piringnya untuk yang ditimbang Wa la ilaha illallah dan la ilaha illallah, kalimat la ilallah. fi kifatin. Di dalam piring timbangan yang lain. Malat discaya condong dihina dengan timbangan atau piring timbangan. Apa la ilaha illallah. Maksudnya gimana? Lebih berat bobotnya la ilaha illallah. Langit tujuh langit sak penghuninya selain Allah. Kemudian bumi, tujuh bumi semua ditaruh dalam satu piring timbangan. Kemudian la ilaha illallah ditaruh dalam satu piring timbangan. Pokoknya itu lebih berat la ilaha illallah. Berarti tidak ada kalimat yang lebih agung, yang lebih berat timbangannya daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi para langsung jawaban Allah kepada Nabi Musa adalah gak ada yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Kalau minta kalimat yang paling spesial, paling tahu, ya kalimat la ilaha illallah itu. Sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Hakim dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Khabarnya sahaha bisa kembali ke Ibnu Hibban, bisa kembali ke Hakim. Nah, kenyataannya dua-duanya men mensahihkan. Ibnu Hibban mensahihkan, Hakim juga mensahihkan. Nabi Musa itu disebut kalimullah. Orang yang diajak bicara langsung oleh oleh Allah. Di semua keutamaan keistimewaan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Termasuk diajak bicara langsung ya Allah. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa dia? Termasuk Al-Mukthiruna fi al khabar. Yang nomor berapa dia? Nomor 7. Berapa hadisnya? 1170. Masya Allah. Wa Abu Sa'id Al-Khudri. Dia lebih dikenal dengan julukan ini, Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya Sa'du bin Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Al-Khudri itu nisbatan ila Bani Khadra. Nah, nisbat kepada Bani Khadrah. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang agung, yang mulia. Wa banu sahabiyin, dan anaknya seorang sahabat. Bapaknya Malik bin Sinan itu adalah sahabat. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsa katsira. Meriwayatkan buahnya hadis dari Nabi. Berapa? 1170. Mata sanata arba'in wa sabi'in. Wafat tahun 74 Hijriah. Musa, Nabi Musa. Siapa dia? wa Musa bin Imran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Israel Tuhan Allah kepada Bani Israel wa kalimur Rahman dan Rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Azkuruka maknanya usni alaika wa ahmaduka bihi menyanjung aku dan memuji aku padamu. Apa bedanya memuji dan menyanjung? Sana dan hamd apa bedanya? Memuji menyanjung bahasa kita juga sama ya. Hamida itu menyebut kebaikan atau kesempurnaannya yang dipuji. Dengan disertai perasaan cinta dan takzim. Itu namanya apa? Hamida. Sedangkan sana itu ada artinya ah, mengulang-ulang sanjungan. Wa ad'uka bihi atawassalu bihi ilaika menjadikan perantara aku bihi dengan sesuatu itu ilaika kepadamu Tidak ada da'autuka ketika berdoa aku padamu Doa bihi maksudnya Jadi kalau saya doa saya akan jadikan kalimat itu sebagai alat sebagai perantara supaya doa saya mustajab Yaquluna hadza. Maksudnya hadhil kalimah. Kalimat la ilaha illallah. Kullu ibadika yaquluna hadza. Maksudnya hadzal hadhil kalimat. Amiruhunna ghairi. Maksudnya man fihinna. Orang yang di dalam langit minal ummari dari penghuni ghairullah selain Allah. Fi kifatin. Ini maksudnya law wudi'at hadhil makhluqat fi kifatin min kaffatayil mizan. Seandainya semua makhluk ini diletakkan dalam satu piring dari dua piringnya timbangan. Wa wudi'at hadhil kalimah fil kifatil ukhra. Dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di piring timbangan yang satunya. Alat bihin ay rajahat alaihin. Kalimat la ilaha illallah lebih berat mengalahkan semua makhluk itu. Rajahat lebih berat. Al-ma'na li jamali lil hadis. Anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla Musa alaihissalam meminta kepada Tuhannya azza Jal. Apa yang dia minta? An yu'allimahu zikran yuthni bihi. Untuk diajari kalimat zikir yang dia gunakan untuk menyanjung kepada Allah. Wa yatawassalu ilaihi bihi dan dijadikan sebagai tawassul perantara agar doa dia lebih mustajab. Fa arsyadahu Allahu la ilaha illallah. Ka Allah menunjukkan kepada Nabi Musa mengajari Nabi Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa adraka Musa anna hadhil kalimah kathirun dzikruha ala alsinatil khalqi. Tapi Musa menjumpai bahwa kalimat ini banyak disebutkan oleh makhluk. Banyak makhluk, banyak hamba yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bahwa innama yurid ayyakhussahu bidhikrin dzikrin yamtazu bihi an ghairi. Padahal Maksudnya Nabi Musa dia minta kalimat yang khusus buat dia. Yang istimewa. Yang dia pakai zikir tapi orang lain tidak. Bayanallahu lahu idhama fadli hadzal dzikr. Allah menerangkan kepada Musa keagungannya zikir ini. Alladzi arsyadahu ilaih. Zikir yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl. Bahwa tidak ada kalimat yang keutamaannya sama dengan kalimat ini. Kalau kalimat itu yang paling pol, yang paling utama, terus mau minta yang spesial, ada enggak? Enggak ada yang lebih spesial dari itu. Kalau dikasih beda nanti yang beda itu kefadolannya kalah dengan la ilaha illallah. Nah, kalau kefadolannya kalah ngapain beda? Dia mending mengucapkan la ilaha illallah. Munasabatul hadis lil bab. Cocokkan atau hubungan hadis ini dengan bab bab apa? Eh, keutamaan tauhid. Anna fihi bayana fadli kalimat tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimat tauhid. Apa keutamaannya? Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang keutamaannya mengalahkan kalimat la ilaha illallah. Jangankan mengalahkan, menyamai tidak ada. Menyamai saja tidak ada. Ma yustafadu minal hadith. beberapa kesimpulan yang diambil dari hadith ini. Yang pertama, idhamu fadli la ilaha illallah. Agungnya kalimat keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah begitu besar keutamaannya? cuma kalimat pendek tuh ya. La ilaha illallah. Tapi kenapa maknanya kok keutamaannya begitu besar? Lima tadammanahu tatadammanuhu minat tauhidi wal ikhlas. Karena kalimat la ilaha illallah itu mengandung makna tauhid dan ikhlas. Karena besarnya makna la ilaha illallah. Maknanya luar biasa. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu mengucapkan sesuatu yang maknanya luar biasa, konsekuensinya juga sangat besar. Saya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Konsekuensinya apa itu? Saya harus menyembah Allah. Saya tidak boleh menyembah selain Allah. Itu saja. Nah, dan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti apapun perintah dari Allah saya harus taat. Apapun yang dilarang oleh Allah saya harus berhenti. Dan seterusnya. Hanya kalimat ini begitu agung, begitu besar keutamaannya. Yang kedua, fadlu Musa alaihi salam keutamaannya Nabi Musa alaihissalam. Apa keutamaan dia? Bisa berbicara langsung dengan Allah. Diajak bicara langsung oleh Allah. hirsuhu ala taqarrubu ilallah. Dan semangatnya Nabi Musa untuk selalu dekat dengan Allah. Sampai dia minta diajari zikir yang spesial. Dia minta dia jadi zikir yang paling spesial. Yang paling disenangi oleh Allah. Yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Ibadah itu tidak boleh dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Caranya ibadah, orang ibadah itu caranya terbatas dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah. Walaysa lil insani ayyabtadi'a fiha min indi Seseorang tidak boleh melakukan bid'ah, nambah-nambahi ibadah, memunculkan ibadah baru dari dirinya sendiri, nggak boleh. Jadi nggak ada inovasi dalam ibadah. Beda dengan masalah dunia. Masalah dunia, orang berinovasi itu prestasi. Prestasi. Tapi kalau masalah ibadah, orang berinovasi dalam masalah ibadah bukan lagi prestasi. Itu adalah kejahatan. Tapi kalau inovasinya sebatas untuk kelancaran-kelancaran ibadah, tidak merubah cara ibadahnya, boleh enggak? Boleh. Adzan dengan pengeras suara. Itu merubah ibadahnya enggak? Enggak. Tapi itu memudahkan orang banyak mendengar adzan. Ya enggak? Suara adzannya bisa terdengar lebih jauh. Nah, sholat dengan pengeras suara merubah ibadah enggak? Enggak. Tapi dengan pengeras suara itu makmum yang dengar bacaan imam jauh lebih banyak Berangkat ke masjid. Naik sepeda motor. Merubah ibadahnya enggak? Enggak. Tapi itu sesuatu yang baru. Enggak ada di zaman Nabi. Enggak bid'ah itu. Enggak. Karena apa? Dia tidak merubah cara ibadah. Dia hanya mencari kelancaran untuk ibadah. Jadi yang tidak boleh itu kita berinovasi dalam praktek ibadah. Masa sholat dari dulu takbirnya kok Allahu Akbar. Eh, yang nggak ada kalimat yang lain. Eh, yang lain juga bisa loh. Saya ahli bahasa Arab kok. Gak ada inovasi. Dari mana kesimpulan tidak boleh bid'ah dari hadis ini diambil? Karena Musa talaba min rabbih alimahu ma yadhkuruhu bihi. Dasarnya Nabi Musa mau zikir itu dia tanya kepada Allah. Minta diajari, ya Allah, ajari saya kalimat untuk zikir. Itu menunjukkan bahwa semua yang dipraktikkan oleh para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Nabi pun tidak mengada-adakan sendiri. Zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu semua ajaran dari Allah. Ya, disampaikannya kepada kita lewat Nabi. Yang keempat, anna mashtaddal hajatu wad daruratu ilaihi karena aksara wujudan. Segala sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat darurat, maka dia akan lebih banyak dijumpai. Kalimat yang paling banyak kita jumpai sehari-hari dalam ibadah kita adalah kalimat La ilaha illallah dalam adzan, dalam sholat, mukaddimah, wudhu, setelah wudhu. Yang paling banyak kita jumpai adalah kalimat La ilaha illallah. Kenapa tuh? Karena itu yang paling banyak dibutuhkan dan paling urgent, paling darurat. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu muttarran ilaiha kalimat la ilaha illallah karena seluruh alam muttarran ilaiha sangat membutuhkannya Darurah itu di atasnya kebutuhan. Namanya darurah. Kanat al azkari wujudan. Maka kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling banyak dijumpai. Wa aisaraha husulan dan paling mudah didapat. Dalil tentang la ilaha illallah itu paling banyak. Hadis yang tentang la ilaha illallah itu paling banyak. Kenapa? Karena itu adalah zikir yang paling banyak dibutuhkan untuk memperbarui iman. Apa yang kita butuhkan? La ilaha illallah. Untuk menjaga kemurnian, apa yang kita butuhkan? La ilaha illallah. Untuk mendapat keutamaan yang paling besar, apa yang kita butuhkan? La ilaha illallah untuk membuktikan bahwa kita Islam. Pertama kita ucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling banyak kita jumpai dalam zikir-zikir kita, paling banyak kita jumpai dalam dalil-dalil Quran dan hadis. Yang kelima, annallaha fauqas samawat. Allah itu berada di atas langit. Liqaulihi berdasarkan firman Allah wa amiruhunna ghairi dan penghuninya langit selain aku. Jadi Allah di atasnya langit. Berarti Allah tidak menghuni langit. Jadi Allah di mana? Dalil menyebutkan Allah di mana? Di atas. Kalau di atas kok enggak ada di dalam langit berarti di atasnya langit. Wa annahu la budda fi annahu la budda fi dzikri bi al kalimat inat talaffudzi biha kulliha. Zikir dengan la ilaha illallah harus diucapkan semua. Harus lengkap la ilaha illallah. Wala yaktasiru ala lafzil jalalah Allah. Tidak boleh hanya dengan mengucapkan Allah. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. pikir yang bid'ah begitu ya. pikir yang bid'ah. pikir mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah. Itu saja bid'ah. Harus lengkap. Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billah, jadi nggak cukup zikir dengan Allah, Allah, Allah, Allah. Nggak cukup. Itu juga la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Nggak cukup. Atau illallah, illallah, illallah, illallah. Juga tidak cukup. Harus la ilaha illallah. Yang ketujuh, isbatu mizanil a'mal wa annahu haq menetapkan meyakini adanya timbangan amal. Bahwa timbangan amal itu betul-betul ada. Lah amal itu kan sesuatu yang apa? Abstrak. Dan terus timbangan itu kan untuk sesuatu yang apa? Wujud. Terus bagaimana apa amalan itu ditimbang? Yang menjadikan sesuatu itu abstrak, abstrak nawi his ada jasadnya enggak ada jasadnya itu siapa Allah enggak ada sulitnya sesuatu yang abstrak enggak ada wujudnya itu oleh Allah dijadikan berwujud ada jasadnya enggak ada sulitnya meyakini sesuatu yang berhubungan dengan Allah jangan disamakan dengan kita gitu ya mengukur kemampuan Allah jangan diukur dengan kemampuan kita. Kalau kita disuruh nimbang amalan ya bingung. Ya sing ditimbang apa nih? Orang mengucapkan la ilaha illallah, ku cekel omongane ya ora kena kok. Orang mengucapkan la ilaha illallah terus sampean wadahi ngangge plastik. Ya gak bisa. Itu kita. Tapi kalau Allah Gak ada yang mustahil bagi Allah, gak ada yang sulit bagi Allah. Annal anbiya'a yahtajuna ila tambih ala fadli la ilaha illallah. Seorang nabi pun membutuhkan tambih. Apa tambih itu? Peringatan, perhatian terhadap keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa sempat tidak ngerti atau lupa dengan keutamaannya kalimat La ilaha illallah sampai diingatkan oleh Allah. Bahkan sampai minta diajari zikir yang lebih pol daripada la ilaha illallah. Sekelasnya Nabi itu. Kemudian oleh Allah diingatkan. Gak ada yang lebih pol daripada la ilaha illallah. Annal aradina sab'un kasamawah bumi itu tujuh ada tujuh nah tujuhnya biye gak roh tujuhnya biye orang roh langit itu pitune biye di ya orang roh kok kita taunya langit yang kita lihat kita nggak tahu karena apa karena kecilnya kita karena terbatasnya ilmu kita kalau yang bikin langit ngabari kita langit itu tujuh sampai nggak percaya